أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Khotal Islam, Azanillah Allah para pendengar Radio Roja dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmiah untuk edisi sore bersama Al-Ustaz Mahfud Umri Hafidhullah Ta'ala. Dan untuk selanjutnya kami persilakan. Faliyatafadul masyur.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 Ikhwatal iman, kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dan sudah berlalu dari kajian ini perkara-perkara yang bisa meracuni hati di antaranya adalah berlebihan di dalam berbicara, berlebihan di dalam memandang, berlebihan dalam makanan, dan yang selanjutnya akan kita bahas adalah fudulul mukhalatah, yaitu berlebihan dalam bergaul. Al-muallif di sini berkata, "Hiya ad-da'ul 'udalul jalibu likulli syarr." Wa kam salabat al-mukhalatatu wal mu'asharatu min ni'matin. Wa kam zar'at min adawatin. Wa kam gharasat fil qalbi min hazazatin tazulul jibalur rasiyat. وهي في القلوب لا تزول ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة Al-Muallif beliau berkata, yang dimaksud dengan berlebihan di dalam bergaul adalah bahwa maksudnya adalah ia merupakan penyakit yang sangat parah merupakan penyakit yang kronis yang bisa mencabut segala atau bisa mendatangkan segala kebaikan, segala kejelekan. Penyakit yang kronis yang bisa membawa segala kejelekan dan berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang tercabut disebabkan karena berlebihan dalam bergaul dan berapa banyak permusuhan yang terjadi dikarenakan berlebihan dalam pergaulan dan juga berapa banyak penyakit yang tertanam di dalam hati yang sangat dalam di mana gunung yang sangat tinggi sangat kuat bisa tercabut oleh penyakit tersebut akan tetapi penyakit yang ada di dalam hati yang berupa fudulul mukhalatah yaitu berlebihan dalam bergaul itu tertancap dan tidak akan tercabut di dalam hati dan beliau mengatakan, "Fafi fudulil mukhalatah khasaratud dunya wal akhirah." Orang yang berlebihan dalam bergaul, orang yang berlebihan di dalam pergaulan akan mengadakan atau akan menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat. Wa Inna innama yanbaghi lil 'abdi an ya'khudha minal mukhalatah biqadril hajah. Dan hendaklah bagi seorang hamba agar dia mengambil bagian dari bergaul tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Wa nas fiha arba'ata aksamin mata khalata ahadul aksami bil akhar atau mata khalata ahadul aksami bil akhar wa lam yumayyiz Dan manusia di sini terbagi ke dalam empat bagian kapan ia bergaul atau kepada empat bagian salah satu empat bagian tersebut kalau dia tidak bisa membedakan antara empat bagian atau empat macam pergaulan itu maka akan masuk kepada orang tersebut kejelekan artinya di sini muallif mengatakan penulis mengatakan bahwa ada beberapa bentuk pergaulan yang harus kita perhatikan yang apabila kita tidak bisa memperhatikan dan tidak bisa membedakan antara pergaulan-pergaulan tersebut, maka akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan dan kepada kehancuran. Sebagaimana yang beliau katakan tadi berapa banyak, kalau kita salah bergaul, kalau kita berlebihan dalam suatu pergaulan, salah dalam bergaul, akan menimbulkan tercabutnya nikmat, akan menimbulkan permusuhan, dan kerugian yang kita alami dunia dan akhirat. Adapun pergaulan yang pertama, di antara macam pergaulan yang empat kata penulis adalah ahaduhuma man mukhalatatuhu kal ghidha la yastaghni anhu fil yaumi wal lailah. Adapun pergaulan yang pertama adalah sebuah pergaulan di mana pergaulan tersebut bagi orang yang menggauli yang yang melakukannya seperti makanan, seperti nutrisi, di mana orang tersebut tidak bisa lepas terhadap makanan itu sebagaimana makanan yang kita makan pada malam hari dan siang hari. Fa'idha akhadha hajatahu minhu tarokal khiltoh. Kalau dia sudah mengambil bagiannya, atau dia sudah menyelesaikan kebutuhannya, menyelesaikan hajatnya dari makanan tersebut ya yang, yang disebut di sini adalah mukhalatoh seperti makanan maka dia tinggalkan pergaulan itu ya summa idza taja ilaihi khalatahu dan apabila dia butuh maka dia melakukannya lagi ya sebagaimana kita makan tidak mungkin kita makan terus maka kita akan makan ketika kita butuh kita akan minum ketika kita butuh namun seseorang tidak akan bisa melepaskan dirinya dari makan siang dan malam. Hakadha ala dawam. Demikianlah hal tersebut berlaku selamanya. Nah pergaulan ini yang macam pertama ini disebut seperti makanan. Di mana masing-masing orang tidak akan pernah bisa lepas dari itu. Alias dia membutuhkan terhadap makanan itu. Nah, di sini penulis memberikan permisalan bahwa bentuk pergaulan yang pertama adalah bentuknya seperti dimisalkan seperti makanan di mana tidak ada satu orang pun yang tidak membutuhkannya, tidak ada satu orang pun yang bisa lepas darinya. Selalu seperti itu. Hakata alat dawam. Demikian selamanya. Nah ini pergaulan yang seperti apa? Atau bergaul dengan siapa? Hal yang seperti ini. Yang kita tidak bisa lepas. Pergaulan kita dengan dengan mereka sehingga disebutkan sebagai makanan yang bergizi. Mereka adalah wahum al-ulama. Wahum al-ulama ubillah, wa amrihi wa makaidi aduwih. Mereka adalah para ulama. Dan di sini beliau penulis mengatakan al-ulama ibil al-ulama ubillah, yaitu para ulama yang memahami Allah Subhanahu wa taala dan memahami amrih perintah Allah Subhanahu wa taala dan memahami makayidi aduwih dan para ulama yang memahami makar-makar musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak satupun dari kita yang tidak membutuhkan terhadap ulama. Kita butuh bergaul dengan mereka. Kita membutuhkan ilmu mereka. Kita membutuhkan taujihat, pengarahan dari mereka sehingga kita bisa menyelesaikan perkara kita dunia dan akhirat ketika kita larikan perkara kita ini kepada para ulama. Oleh karena itu penulis di sini beliau mengatakan mukhalatatuhu kal di mana pergaulannya ini seperti makanan la yastagni anhu fil yaumi wal lailah yang tidak akan pernah lepas terhadap makanan tersebut siang dan malam Siapa mereka adalah para ulama. Dan di sini beliau berikan muqayyad ulama billah. Ulama yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama yang mengenal dan memahami perintah Allah. Dan ulama yang mengenal dan memahami bagaimana makar-makar musuh Allah. Yaitu syaitan dan teman-temannya. Maka yang dimaksud di sini adalah sebagaimana firman Allah, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." sesungguh yang, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah mereka ulama. Ibnu Katsir beliau mengatakan, "Ai innama yakhsyahu haqqa khasyatih al-ulama'u al-'arifuna bihi li'annahu kullama kanat al-ma'rifatu lil-'azim al-kadir al-'alim al-mawsuf bisifat al-kamal al-man'ut bil asma'il husna" كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم أكثر Ibnu Katsir mengatakan sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut adalah para ulama. Dan beliau memberikan sifat. Ulama yang bagaimana? Ulama yang al-arifuna bihi. Ulama yang mengenal Allah. Yang mengerti tentang Allah. Sebagaimana ketika Nabi SAW bertanya kepada Muad bin Jabal, ya Muad, atadri ma haqqullah ala al-ibad wa haqqul ibadi ala Allah? Qala kult, kultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adzib man la alla yu'adzib man la yushriku bihi syai'a. Wahai Mu'ad, apa engkau, engkau tahu apa hak Allah kepada hamba? Dan apakah engkau tahu apa hak hamba kepada Allah? Maka aku menjawab kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Menunjukkan adab seorang murid kepada gurunya. Dia tidak sok tahu dan dia menunjukkan ketawaduan seorang murid dari depan gurunya. Apa hak Allah kata Nabi adalah hak Allah kepada hambanya agar mereka menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Maka yang dimaksud di sini al ulama al-arifuna bihi, orang yang kenal ulama yang memahami Allah, yang memahami tauhid, tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Kenapa? Karena sesungguhnya semakin ia mengenal Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang maha kuasa al-alim, yang maha mengetahui, yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, yang disifati dengan nama-nama yang baik, kullama sekapan bertambah tentang ilmu itu, dan bertambah sempurna ilmu seseorang tentang masalah tauhid, tentang masalah Allah, maka akan bertambahlah ketakutannya kepada Allah Rabbul Alamin. Maka inilah yang dimaksud dengan ulama yang takut kepada Allah. Bukan orang-orang yang hanya sekedar banyak ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisal ilmu an kasratil hadith. Walakin al-ilma an kasratil khasyah. Tidaklah ilmu itu karena banyaknya meriwayatkan hadis saja. Akan tetapi ilmu itu karena banyaknya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang pertama kali dicabut adalah al-khasyah. Yaitu rasa takut di dalam dada-dada manusia. Nah, Sufyan as sauri beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulama Beliau mengatakan karena yuqalu al ulama salasah bahwa yang dimaksud ulama ada tiga macam. Alimun billah, alimun bi amrillah, wa alimun billah laisa bi alim bi amrillah, wa alimun bi amrillah laisa bi alimin billah. Yang pertama, tiga dari tiga macam ulama tersebut orang yang alim, orang yang memiliki ilmu tentang Allah. Dan dia juga memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah, tentang hukum-hukum. Dan yang kedua, orang yang alim, orang yang memiliki ilmu tentang Allah. Namun dia tidak alim, tidak memiliki ilmu tentang perintah Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah. Yang mengetahui banyak tentang hukum-hukum namun dia tidak memiliki ilmu tentang Allah. Ini tiga macam dari macam ulama. Dan beliau mengatakan Sufyan Ats-Tsauri fal alim billah wa bi amrillah alladhi yahsyallahu ta'ala. Dan orang yang alim, orang yang memiliki ilmu tentang Allah dan yang memiliki ilmu tentang perintah tentang hukum-hukum Allah, maka dialah orang yang takut kepada Allah Sementara wa ya'lamul hudud wal faraid dan dia mengetahui tentang hudud wal faraid, dia mengetahui tentang ilmu-ilmu hudud, had, tentang hukum-hukum. Ya, dan dia juga mengetahui tentang faraid, ilmu waris. Itulah termasuk orang yang alim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam yang kedua adalah wal alim billah laisa bi alim bi amrillah alladhi yakhsha Allah wa la ya'lamul hudud wa la ya'lamul faraid orang alim yang kedua, bentuk ulama yang kedua, macam ulama yang kedua, orang yang punya ilmu yang kedua adalah orang yang mengetahui dan memahami tentang Allah, yakni memahami tentang tauhid, di mana para ulama menyebutnya tiga macam, mafhum min al ayatil Quran, min ayatil Quran adalah tauhid rububiyah dari pemahaman Al Quran, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Maka orang yang memahami ini, namun dia tidak memahami, tidak memiliki ilmu yang banyak tentang hukum-hukum Allah. Maka dia termasuk masih orang yang takut kepada Allah. Meskipun dia tidak mengetahui tentang ilmu hudud dan ilmu al-faraid. Namun yang ketiga para jamaah waliyadzubillah. Yang ketiga adalah wal alim bi amrillah laisa bi alim billah alladhi ya'lamul hudud wal faraid wala yahsyallaha azza wa jalla di mana orang yang mengetahui dan memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah, tentang hukum-hukum Allah, seperti ilmu faraid, ilmu hudud, dan lain sebagainya, namun dia tidak memahami ilmu tauhid, maka dia tidak termasuk orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mempelajari tauhid mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Memang ini mukhatabnya lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan mufrad fa'lam. Ketahuilah oleh engkau wahai Muhammad. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Namun yang dimaksud adalah kita semua. Karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar beribadah. Kata Ibnu Katsir, "Ai liwahiduni," agar mereka mentauhidkan aku, mengesahkan aku, agar beribadah hanya kepada Allah. Dan itu tidak tidak mungkin kita mencapainya kecuali kita harus mempelajari ilmu tentang tauhid. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Maka ya ikhwan fiddin, pendengar Radio Raja, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Maka pergaulan terhadap ulama yang seperti ini itu seperti makanan yang kita makan setiap hari di mana tubuh kita ini tidak mungkin bisa melepaskan diri dari nutrisi makanan tersebut karena sangat membutuhkan. Coba kalau seseorang itu terlambat dari makanannya atau dia kurang dari nutrisinya, apa yang akan dia rasakan? Maka dia akan merasakan sakit atau dia akan mengalami sakit. Maka ulama seperti inilah yang wajib kita datangi dan kita tidak mungkin melepaskan diri dari mereka, yaitu ulama yang mengerti Allah, ulama yang memahami Allah, dan ulama mereka yang memahami amrihi yaitu perintah-perintah Allah dan serta memahami bagaimana makar syaitan, bagaimana upaya-upaya iblis, musuh Allah yang senantiasa menjerumuskan manusia ke dalam jurang kebinasaan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Dan ulama-ulama yang mengerti, yaitu al-ulama bi amradil kulub wa adwiyatiha, yaitu ulama-ulama yang mengerti tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya. An-nasihuna lillah wa likitabihi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa li khalqihi fa hadha ad-darbu fi mukhalatatihim ar-ribhu kullar ribh maka ulama-ulama mereka yang memahami tentang penyakit-penyakit hati yang bersarang di darah manusia. Serta memahami obat apa yang harus dipakai. Tidak sebagaimana yang pernah kami sampaikan. Orang-orang datang ketika mengalami kegelisahan hati. Ketika mengalami kegundahan hati. Mereka datang kepada orang-orang yang mereka dianggap, yang mereka anggap memiliki pengetahuan dalam masalah itu. Kemudian mereka memberikan solusi agar mendengarkan musik misalnya, agar banyak-banyak tertawa misalnya, agar pergi ke satu tempat untuk menghilangkan penyakit-penyakit hatinya di antara kegundahan dan kesedihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Lau ta'lamuna ma la a'lam, lau ta'lamuna ma la a'lam, la duhiktum, la qalila wala bakaitum katsira. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah lam yaj'al shifaa'a ummati fima harramallahu 'alaiha." Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa sahahu Al Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan obat bagi hamba-hambanya dari umatku, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda agar kita lebih banyak menangis kepada Allah, jangan berbanyak tertawa. Bagaimana itu bisa mengobati hati orang yang sedang mengalami penyakit dalam hatinya? Bagaimana orang bisa pergi kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk menghilangkan penyakit itu? Tidak mungkin. Maka ulama-ulama yang memahami ini, seperti Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Ibn Rajab Al-Hambali, di mana mereka adalah ulama-ulama Rabbaniyun, mereka yang mengenal Allah, memahami hukum-hukum Allah, dan juga memahami makar-makar syaitan, di mana syaitan senantiasa menggoda anak Adam mereka adalah an-nasihuna lillah. Orang-orang yang memberikan nasihat untuk Allah. Memberi nasihat untuk kitabnya. Memberi nasihat untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga memberi nasihat untuk makhluk-makhluk Allah, yaitu untuk hamba-hamba Allah. Maka, fahadat darbu, permisalan ulama seperti ini, dalam pergauli mereka, bergaul kepada mereka, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ulama yang berikan nasihat untuk Allah itu maksudnya apa? Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Dinun nasihah. Sampai beliau mengatakan tiga kali, Kulna ya Rasulullah liman. Kemudian para sahabat bertanya, Untuk siapa ya Allah ya Rasulullah? Qala lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali aimatil muslimin, wa ammatihim rawahu muslim, antamim, ad-dari radhiyallahu ta'ala Nabi saw. bersabda bahwa agama itu adalah nasihat. Sampai tiga kali beliau mengatakan kepada para sahabat bertanya untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Mereka lah ulama-ulama yang memberikan nasihat untuk Allah. Untuk kitabnya. Untuk Rasulnya. Untuk pemimpin kaum muslimin. Dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Apa maksudnya an-nasihun lillah? Para ulama yang memberikan nasihat untuk Allah adalah nasihat untuk Allah. Sebagaimana disebutkan oleh uh, Abu Amr ibnu Salah, Abu Amr ibnu Salah, seorang ulama yang pertama kali menulis tentang kitab Ulumul Hadis, beliau mengatakan Nukul Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa nasihat untuk Allah adalah mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah, memberikan sifat-sifat kepada Allah sebagaimana Allah telah menetapkan sifat-sifat kepadanya dan juga memberikan nama sebagaimana Allah tetapkan padanya mengerjakan semua yang diperintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan, maka itulah makna nasihat untuk Allah. Dan kita lihat bagaimana al-ulama ar-rabbaniyun, ulama ar-rabbani, alim rabbani, maksudnya adalah ulama yang memiliki ilmu, mengamalkan ilmunya, dan mendakwahkan ilmunya. Maka mereka senantiasa memberikan nasihat lillah untuk Allah yaitu mengajak agar umat ini tanpa kecuali sifat siapapun dia agar mereka beribadah menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan mengajak kepada mereka agar mereka beribadah dengan ikhlas dan meninggalkan ria. Mengajak mereka agar taat kepada Allah dan jangan sampai berbuat maksiat. Itu maknanya nasihat untuk Allah. Adapun nasihat untuk kitabullah adalah kita membenarkannya. Kemudian kita membacanya, menghafalnya, mengamalkannya. Maka ini makna dari kitabullah, nasihat untuk kitabullah. Ya, karena orang yang membaca Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasana bi asyri amsalha la aqulu alif la mim harfun walakin alif walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah dari Al-Quran, maka baginya pahala kebaikan dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka nasihat untuk kitabnya adalah kita membenarkan apa yang ada di dalamnya, kemudian kita membacanya, kita menghafalnya dan kita mengamalkan. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan yang dinukil Ibnu Katsir dalam mukaddimahnya, maka ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizun hatta ya'rifa ma'anihin wal amala bihin. Tidaklah salah seorang di antara kami apabila mempelajari 10 ayat mereka tidak lebih daripada itu sampai memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya. Maka ulama-ulama yang seperti itu yang mengajak manusia agar berpegang teguh kepada kitabullah, mempelajari kitabullah, kemudian mengamali kitab mengamalkan kitabullah. Ulama-ulama seperti itulah yang kita tidak bisa lepas darinya. Sehingga dimisalkan seperti al-ghidha yaitu seperti makanan di mana tidak satu orang pun yang bisa melepaskan dirinya dari makanan karena tubuhnya membutuhkan nutrisi, karena tubuhnya membutuhkan gizi. Demikian juga dengan para ulama. Kita sangat membutuhkan mereka. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Ya. Mereka tidak mewarisi dirham. Lam yarisu dinaran wala dirhama wala dirhama. Mereka tidak mewarisi uang, tidak mewarisi dinar dan dirham. Wa innama yarithul ilma wa man faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Akan tapi mereka mewarisi ilmu dan barang siapa yang telah mengambil warisan tersebut yaitu ilmu, maka dia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Sebagaimana dikatakan di sini, فهذا الضرب في مخالطتهم الربه كل الربح maka jenis bentuk pergaulan ini yaitu mempergauli ulama bergaul dengan mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak karena kita bisa mengambil warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ilmu. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullah, Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, banyak di antara orang alim, mereka mengatakan di antaranya, Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau pernah mengisahkan suatu saat di mahadarahnya, sungguh sebuah penyesalan, kenapa ketika di masa hidup para ulama, kita tidak terlalu banyak bergaul dengan mereka. Sehingga ketika mereka sudah meninggal, banyak persoalan-persoalan yang belum terjawab dan belum bisa diungkap, yang seharusnya bisa diungkap dan dijawab ketika mereka ada. Maka benarlah apa yang katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah la yakbidul ilma intizaan yantazi'uhu minal ibad. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama' hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin bighairi ilmin fadallu wa adallu rawahu al-bukhari wa muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hamba dengan sebenarnya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sampai ketika tidak ada orang alim, maka manusia menjadikan orang-orang tokoh-tokoh yang bodoh yang tidak berilmu sebagai pemimpin ya untuk dijadikan sumber dari berbagai macam persoalan datang kepadanya minta fatwa. Ya, semua serba boleh. Yang sunnah dijadikan beda, yang bid'ah dikatakan sunnah. Yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram. Maka apa kata beliau? Ditanya mereka, kemudian mereka berfatwa. Menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, ikhwan. Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini bagaimana pentingnya kedudukan ulama' bagaimana pentingnya kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah, memiliki ilmu tentang perintah Allah, tentang hukum-hukum Allah, dan mereka juga memahami bagaimana makar-makar musuh Allah, syaitan, la'natullah alaih. Tidak bisa seorang lepas darinya. Bagaimana dia bisa memahami tentang najis? Kalau dia tidak memahami ilmunya. Sehingga dia sholat dengan membawa najis. Atau sholat tanpa wudhu. Jangan mengatakan mereka hanya ulama-ulama tentang haid. Demikian kotornya orang yang mengatakan mereka hanya memahami tentang nifas. Mengatakan ulama-ulama haid, ulama-ulama nifas. Ini berarti telah memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Laqad kafartum. La ta'tadiru. Laqad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, pada Rasulnya dan ayat-ayat Allah kalian memperolok-olok? Maka tidak ada alasan bagi kalian. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Maka dijadikan oleh Al-Allamah, Al-Imam, Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-istihza, yaitu memperolok-olok ayat-ayat Allah, memperolok sunnah-sunnah Nabi, seperti mengatakan ulama nifas, ini namanya memperolok sunnah Nabi. Meskipun dia tujuan kepada para ulama, mengecilkan kedudukan ulama, namun pada hakikatnya ini memperolok-olok sunnah. Tidak ada sunnah yang remeh. Semua sunnah adalah mulia. Wa ma yantiqu anil hawa in in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari lisan Nabi kecuali ada wahyu semata. Utitul Quran. Ala inni utitul Quran. Wa mithlahu ma'hu. Ingat. Diberi aku Al-Quran dan yang semisalnya itu as-sunnah. Bagaimana orang memojokkan ulama dengan mengatakan ulama nifas, ulama haid dan seterusnya. Kata-kata yang tidak senonoh untuk mereka. Maka ini merupakan secara nggak langsung atau secara langsung telah menghina kepada sunnah itu sendiri. Maka ikhwan fiddin rahmani wa rahimakumullah. Para ulama eh, masih berada bersama kita. Maka kita tidak akan bisa melepaskan diri kita akan butuh kepada mereka. Dan ini merupakan pergaulan yang sangat baik di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu al-jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafihil kir." Wa amma fahamilul mis imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan thayyibah wa nafhul kir imma an yuhriqu thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim dari Abu Musa al ashari sesungguhnya permisalan orang-orang atau teman-teman yang baik dengan teman yang tidak baik, teman yang buruk seperti orang yang membawa minyak wangi, minyak misik dan orang yang pandai besi. Adapun orang yang membawa minyak misik, minyak wangi, entah engkau mendapatkan hadiah darinya, atau engkau mendapatkan atau bisa membeli darinya, atau kalau tidak engkau mendapatkan harum dari minyak wangi itu. Adapun engkau kalau duduk dengan orang-orang yang jelek, maka entah itu membakar bajumu atau kamu mendapatkan bau yang tidak enak. Ikhwan Fiddin, rahimani rahimakumullah. Mana teman yang lebih baik dibandingkan dengan berteman bersama para ulama? Bersama mereka, duduk di majelis mereka untuk menimba ilmu dari mereka. Ulama-ulama ahlus sunnah, al-ulama, ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang memahami Allah, mereka yang mengajak kepada tauhid, dan mereka yang mengajak kepada sunnah. Oleh karena itu ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, jangan sekali lagi, sekali-kali kita meremehkan mereka dengan mengatakan ulama nifas, ulama haid, karena bagi mereka dikatakan mereka tidak mengerti wakil, tidak mengerti realitas yang ada, sehingga mereka hanya membahas masalah haid, masalah nifas, maka ini merupakan tuduhan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka akan aku umumkan perang kepadanya. Maka ketahuilah bentuk pergaulan pertama dan ini pergaulan yang baik. Dan ini pergaulan yang mulia yang tidak bisa lepas manusia darinya seperti ia tidak bisa lepas dari makanan, yaitu bergaul dengan para ulama, duduk di majelis-majelis mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, kalau nggak bisa langsung mendengarkan kaset mereka, kalau nggak bisa langsung membaca buku-buku mereka, membaca kitab-kitab mereka. Maka di sini ikhwan fiddin rahmani warahmatullah, ya, orang-orang yang melanjutkan perjuangan mereka dari doa-doa yang menyeru kepada Allah, doa-doa yang menyeru pada tauhid, menyeru kepada hukum Allah dan menjauhi makar-makar syaitan, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari mereka dan kita bersyukur kepada mereka, bersyukur kepada Allah, summa berterima kasih kepada mereka. Karena Allah Nabi bersabda, la yashkurullah man la nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya. Dan ulama-ulama itu adalah ulama ahlu sunnah. Sehingga kita mengambil ilmu dari mereka. Jangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa inna min asyrati sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Rawahu Ibnu Abdul Bar wa Tabrani dari Abi Umayyah. Hadisnya sahih. Di antara tanda tanda kiamat adalah diambilnya ilmu itu dari al-asagir di mana makna al-asagir di sini adalah ahlul bidah yaitu ahlul bidah. Ya. Ahlul bidah. Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu taala anhu la yazalun nas bi khairin ma atahumul ilmu min qabli ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا رواه ابن المبارك asar sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Senantiasa manusia berada kebaikan selama ilmu datang kepadanya dari sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari akabirihim yaitu dari ahlu sunnah. Apabila datang kepada mereka ilmu dari sisi ahlul bid'ah, maka itulah letak kehancuran mereka. Itulah saat kebinasaan mereka. Oleh karena itu Ibnu Umar beliau juga mengatakan dinuka dinuka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khud khud 'anil ladina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladina malu. Agamamu agamamu. Karena itulah daging da, da, darah dan dagingmu. Di sini kita suruh berhati-hati. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil. Ambillah dari orang-orang yang istiqomah. Istiqomah di atas tauhid. Istiqomah di atas manhaj salaf. Istiqomah di atas manhaj para sahabat. Manhaj para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Ulama ahlu sunnah dari zaman ke zaman. Ya. Dari imam yang empat. Abu Hanifa. Al-Imam Malik. Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad. Rahimahumullahu ta'ala Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Mereka adalah ahlu hadis, ahlu sunnah. Maka kita mengambil ilmu dari mereka dan kita tetap tegak di atas manhaj mereka dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak dan semuanya dari perkara-perkara agama ini. Sebagaimana ini kata oleh Muhammad bin Sirin Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinaka. Rawahu Muslim bahwa ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, duduk bersama mereka adalah duduk yang baik. Atau pergaulan yang baik yaitu duduk di majelis ilmu bersama mereka, bersama doa-doa yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada jalan Allah, tidak kepada dirinya, tidak untuk menjadi anak buahnya, akan tetapi untuk menjadi hamba-hamba Allah yang hanya menyembah kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man Katakanlah wahai Muhammad inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah. Inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah. Ala basirah di atas ilmu. Dan juga orang-orang yang bersamaku. Tidak mengajak kepada golonganku. Tidak mengajak kepada aku untuk menjadi anak buahku. Untuk menjadi pembantuku dan seterusnya. Akan tetapi membebaskan seorang dari perbudakan satu dengan yang lainnya agar mereka menjadi orang yang bebas dan merdeka menjadi hamba Allah menjadi Abdullah menjadi ibadullah oleh karena itu Nabi bers Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah inilah jalanku. Inilah dakwahku mengajak agar orang bertauhid kepada Allah mengajak agar orang itu menjadi hamba Allah, bukan menjadi pengikut kita, bukan menjadi pembantu kita, bukan menjadi tentara kita, akan tetapi menjadi hamba-hamba Allah sehingga benar dalam bertauhid, benar dalam beribadah. Semua yang ia lakukan ditujukan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah yaitu di atas ilmu. Maka kita bisa membedakan ikhwan fiddin bisa membedakan wahai pendengar Radio Roja dimanapun anda berada orang-orang yang mengajak ke jalan Allah atau mengajak kepada dirinya atau pada kelompoknya orang-orang yang mengajak kepada Allah di atas ilmu atau di atas hawa nafsu maka di sini kalau kita bisa memperhatikan ini akan menjadi obat bagi kita dan kalau tidak akan menjadi racun bagi kita yang bisa meracuni darah dan daging kita sebagaimana asar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dinuka dinuka fa innama huwa lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khud khud 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladzina malu Beliau mengatakan agamamu agamamu perhatikan karena itu adalah darah dagingmu kalau kita salah memasukkan makanan eh, seperti dikatakan tadi bahwa mukhalatah dengan para ulama Bergaul dengan para ulama itu seperti al-ghidha, seperti makanan, seperti nutrisi. Ya demikian kalau salah milih makanan menjadi racun, racun dianggap makanan, dianggap nutrisi. Maka di sini Ibu Umar mengatakan dinuka dinuka fa inna ma walahmuka Ya. Agamamu, agamamu, hati-hati. Karena itu merupakan darah dagingmu. Fanzur amman ta'khud khud anil ladzina istaqamu wala ta'khud 'anil malu. Ambil dari orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang lurus di dalam akidah, orang-orang yang lurus di atas manhaj yang benar, manhaj yang difahami oleh salafus saleh, manhaj as-salafus saleh yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam apa saja. Sebagaimana kata-kata manhaj dikatakan oleh Syekh Muhammad eh, Syekh Saleh Fauzan Al Fauzan adalah agama itu sendiri. Manhaj adalah akidah, ibadah, ya, muamalah, akhlak, suluk, semuanya itu adalah manhaj. Oleh karena itu, bergaul dengan ulama yang mengajak kepada hal tersebut adalah seperti makanan yang bernutrisi, makanan yang bergizi, yang tidak satu orang pun lepas darinya siang dan malam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk bentuk yang kedua, ketiga dan keempat dari uh, al-mukhalatah, macam-macam pergaulan. Mana yang harus kita bergaul dan mana yang harus kita hindari. Maka insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita buka dengan sesi tanya jawab. Nah. Ya, kami serahkan kepada Al-Ah Al-Fadil Fawaz Hafizahullah nah. Ta'ala Taib demikian ikhwatal Islam Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada Sesi materi dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus Dan selanjutnya seperti biasa kita membuka sesi tanya jawab Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak dari mana dengan siapa? Dari Abu Rijal hmm. di Cakung Iya silakan Pak hmm. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hmm, silakan. Ini Ustaz, masalah pergaulan Ustaz. Ya. Jadi begini, <clears throat> zaman-zaman sekarang ini kan masalah kedustaan, masalah bercanda dengan hal-hal yang menyimpang dari adab-adab Islam itu kan sudah menjadi hmm. kebiasaan. Ya. Jadi <clears throat> keterkaitan dengan pergaulan itu bisa teman-teman kita itu bercanda dengan kedustaan, dengan hal-hal yang lain yang menyimpang, dia mereka ketawa-ketawa gitu Ustaz. Hmm. Jadi saya itu kalau mereka ketawa, uh, eh, mereka ketawa itu ya intinya mengajak saya juga ikut mentertawakan. Jadi di hmm. hati saya itu nggak serak gitu Ustaz. Jadi hmm. saya nggak dalam hal begituan saya nggak mau ketawa Ustaz. Hmm. Tapi di sisi itulah saya di dikucilkan gitu Ustaz. Yeah. Artinya hmm Ya itu Zat. Jadi masalah begini gimana Ustaz apa saya berdosa seandainya saya tidak ikut menggembira apa membuat gembira mereka gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, hmm. uh, baiklah Bapak. Ada sebuah hadis yang Nabi SAW bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadis liyudhika bihil qaum fayakdzib wailullahu wailullahu rawahu tirmidhi. Sungguh celaka bagi orang ya yang berbicara dengan pembicaraan dusta. Yang berbicara dengan satu pembicaraan di mana dengan pembicaraan itu tujuannya untuk mempertawakan orang lain supaya orang tertawa. Lalu dia berdusta. Wailullahu wailullahu maka celakalah dia, maka celakalah dia. Nah, oleh karena itu kalau memang terjadi kedustaan-kedustaan di situ, ya, maka lebih baik ya pertama adalah kita menghindarkan diri dari itu kalau memang karena kita juga masih berinteraksi dengan mereka supaya tidak terlalu menyebabkan permusuhan maka carilah cara yang tepat untuk meninggalkan itu. Tapi kalau memang tidak bisa kecuali harus meninggalkan, ya kalau dan kalau tidak kita terjerumus, maka lebih baik kita meninggalkannya. Demikian, Pak. Maka tidak nah, berdosa hmm, tentu saja, hmm. ya. Taip. Kita angkat kembali di belakang Bapak Abu Rizal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana, Pak? Dengan Abu Tias dari Cibubur. Hmm. Silakan, Bapak. Nah, begini, Ustaz. Uh, jujur saja saya uh, mudah-mudahan tadi tidak salah paham saya. Hmm. Uh, saya sudah uh, bukan tidak jatuh tidak percaya ya, hmm. sudah benci tidak, jatuh tidak percaya tidak kepada sebut saja ulama-ulama yang yang uh, ahli bid'ah sebut saja gitu kan. Nah, hmm. Nah, bagaimana dengan dengan dengan sikap saya begitu? Saya yeah. Iya. uh, sudah uh, terpaut hati kepada hmm. ulama-ulama salaf gitu kan. Sehingga kepada ulama-ulama yang yang mereka nyata-nyata bina itu saya kalau jatuh benci tidak gitu ya. Hmm. Tetapi rasanya sudah sudah uh, saya ber, berimam juga saya bermak bermak maaf bermakmum sholat saja sudah ya. sudah tidak mau. Nah bagaimana hmm. sikap saya itu? Oh, Ya. Terima, terima kasih Pak Nam. Silakan Ustaz Ya. Orang yang menjalankan perbuatan salah apapun bentuknya kadang-kadang kita ketahui <clears throat> latar belakangnya berbeda ya ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Maka di sini kalau memang yang sudah tahu, ya mudah-mudahan mereka bisa bertobat kepada Allah. Dan belum tahu, mudah-mudahan Allah memberikan bertahun kepada mereka. Bagaimana sikap kita, ya tadi sampai meninggalkan sholat berjamaah dengan mereka, ya maka selama bid'ahnya itu tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka kita tetap sholat berjamaah dengan mereka. Sebab bid'ah juga berbeda ya dalam masalah ada bid'ah dalam masalah akidah, ada bid'ah dalam masalah ibadah ya. Hmm. Dan dan itu bertingkat-tingkat juga dalam masalah ibadah tidak satu jenis ya sehingga jangan salah paham juga satu jenis ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam ya seperti bid'ahnya Jahmiyah mengatakan hmm. Eh, apa namanya Allah tidak punya sifat yaitu bid'ahnya Jahmiyah namun bid'ah yang jika sampai mengeluarkan orang dari Islam, ya, kita tetap sholat berjamaah, jangan sampai meninggalkannya. Namun kita tetap berhati-hati ya, ya memang disebutkan ya, jangan duduk bersama mereka, ya bahkan ya kata ya, Ibnu Jauza ini pedas sekali ya, mm -hmm. bahwa adlian ya an yajironi kirdun wa khanazir khairun min an hijrani ahlul ahwa. <laughs> Ini memang pedas sekali iya, ya. Iya. Namun kalau kita sampaikan secara letterlek ya jadi berantem di masyarakat iya, ya. Menjadi ya, bahan ah. permusuhan. Ya, <laughs> permusuhan. yeah. harus kita ketahui hmm. keadaannya sekarang hmm. ini. Yaitu lebih baik aku ya bertetangga dengan apa? kirdun yaitu dengan kera dengan babi lebih baik udah bertengkar dengan alu alul ahwa. Ini artinya apa? Betapa ini kibar tabiin yang mengatakan ya, kibar hmm. tabiin ya. Saya bagi yang tidak ini ada ada referensinya yang bisa kita sampaikan. Namun kalau disampaikan begitu saja tanpa adanya penjelasan maka hmm. jadi hmm. jadi berantem di masyarakat. Artinya apa? Artinya di sini orang yang berbuat salah jangan langsung serta merta memang kita tidak boleh mengatakan dengan hukum yang sama. Hmm. Itu yang paling penting. Paling tidak harus bagaimana upaya kita menyelamatkan diri tidak terjumus kesalahan. Itu yang paling penting bagi orang awam sebelum hmm. memberikan hukum-hukum tertentu. Hmm. hmm. Demikian. Nah, terima kasih. Demikian uh, eh, al Abu Tias ya, semoga bermanfaat. Kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana Pak? Dari Pak Bagus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, saya bersama dengan Bapak tadi nih. Iya Pak, iya. iya. Paling iya. <laughs> paling apanya Pak Ustaz ya paling benci benar dengan Ahlul Bidah itu karena dia sikap mereka itu hmm. kalau katanya ke kejumeket itu dia paling benar gitu Pak Ustaz. Hmm. Nah, sikap kita gimana? Kadang-kadang misalnya kita misalnya seperti contoh apa namanya kita sholat menggerak-gerakan jari. Apa itu kata gerakan jari? Orang oh, tiga kali aja udah batal kata bergerak. Hmm. Kayaknya apa tuh ngengkel bang dari pusat Sikap hmm. kita gimana? Karena gini pusat apa? Tapi dia itu baca Qurannya bagus ya. itu iya, iya. ya, ya saya jadi iya. saya berusaha gimana nih ya artinya ilmu saya kalah <laughs> gitu dengan hmm, dia itu gitu dalam iya, iya. dalam hal Al-Qur'annya gitu Pak Ustaz. Hmm, iya iya, iya, iya. iya itu, itu yang saya tanyakan. Hmm. Berdosa enggak kita Pak Ustaz membenci hmm. orang seperti itu Pak Ustaz? Iya, iya. Itu iya. aja. Syukur Pak Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak pertanyaan nanti masalah sikap hmm, ya. Hmm. hmm. Ini perlu harus kita uh, luruskan begini ya. Hmm. Uh, apa namanya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, <clears throat> "Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula janganlah kamu bersikap jangan kamu berbicara tanpa ilmu karena penglihatan pendengaran dan hati semua akan diminta tanggung jawab termasuk kita salah dalam bersikapi yeah. Iya. sebagaimana Nabi bersabda man ra'a munkaron fal yughayyirhu biyadihi Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi fa dzalika adaful iman. Hmm. Kalau kalian melihat kemungkaran rubahlah dengan tanganmu, kalau enggak bisa dengan lisanmu, kalau nggak bisa dengan hatimu dan itu selemah-lemahnya iman. Hmm. Nah, di sini apa maksudnya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih mungkaron jelas-jelas suatu kemungkaran. Jadi bukan ada khilaf di antara para ulama tidak ada khilaf. Jelas-jelas suatu kemungkaran. Nah, kalau sudah apa namanya belum jelas bagi kita apakah itu kemungkaran atau tidak maka kita jangan langsung kita bersikap ya kita bertanya dulu mencari cari tahu dulu ini kaidah penting ya kalau kita menge, apa orang lain berbeda dengan kita maka kita ya, kalau belum tahu, maka kita harus cari tahu dulu manfaatnya apa. Kita insya Allah dapat pengetahuan. Hmm. Kalau pas kebetulan dia itu punya dalil, ya ada kebenarannya, maka kita mendapatkan informasi baru, dapat ilmu baru. Hmm. Dan kalau memang benar salah, kita tahu bahwa itu salah. Tinggal bagaimana kita cara uh, memberikan memberitahu pada mereka salah, hmm. ya. Namun kalau mereka mereka melihat kita eh, memperolok-olok, ya itu pun juga saya katakan berbeda-beda apa latar belakangnya tidak mungkin mungkin orang itu tidak faham kalau itu sunnah ya kalau memang mereka sudah faham ya saya katakan sebagaimana Allah berfirman abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru laqad kafartum ba'da imanikum apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah dan rasulnya kalian mau memperolok-olok ya seperti misal menggerak-gerakkan jari apalagi dikaitkan dengan tiga kali aja batal hmm. kalau itu banyak jawabannya yeah. seperti orang yang sedang sholat kemudian ada ular kita hmm. boleh lari sambil mentung-mentung ular saat ah, mentung mukul-mukul iya. ular iya. ya sambil mukul dalam keadaan lari dan kita lanjutkan sholat kita kemudian yang kedua ada seorang sahabat ketika beliau terlambat dalam sholat ya kemudian beliau tergesa-gesa lalu takbir dan ruku di luar sof lalu hmm. beliau hmm. berjalan dalam keadaan ruku menuju sof dan Nabi tidak menyalahkan itu. Ya, setelah selesai salam ditanya oleh Nabi SAW masalah gerakan ini banyak. Jalan dari jauh, dari pintu sampai menuju sub salat. Berapa gerakan? Lebih dari tiga kali. Ya, kemudian Nabi benar-benar bertanya siapa itu yang melakukannya? Ya, kemudian sahabat tersebut menjawab saya. Ya, Belum beliau mengatakan, Zadakallah hirsan wa la ta'ud Ya, eh, semoga Allah menambah semangat bagimu jangan ulangi. Maksudnya jangan ulangi di sini para ulama berbeda pendapat ya. Namun yang yang kuat adalah mengatakan jangan ulangi ketergesaan ya. Jalanlah dengan sakinah wal wakor dengan tenang demikian. Nah, kalau gerakan-gerakan yang banyak itu ada apa namanya nas, ada dalilnya yang menunjukkannya seperti menggerakkan jari, jalan seperti tadi itu sambil berlari mukul ular dalam keadaan salat maka itu ada dalil semua. Namun kalau gerakan yang tidak ada artinya, misalkan garuk-garuk yang nggak perlu, mengenai baju yang nggak perlu, nah ini baru itu dikatakan bisa membatalkan sholat. Demikian ya harus hmm. bedakan ya. Ngapain kita gerakan jari kalau nggak ada perlunya? Iya. Kan begitu. Hmm. Demikian. Baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat saja uh, ini ada kaitannya juga dengan uh, dua pertanyaan yang datang dari dua bapak tadi ya. dari pendengar kita di Bekasi. Apakah yang dimaksud dengan ahlu bid'ah itu sendiri? Karena ada sebagian dari saudara-saudara kita yang begitu ekstrim di dalam uh, memahami ini sehingga belum datang atau belum dilaksanakan uh, hujah atau penegakan hujah pada orang yang melakukan bid'ah ya. langsung serta merta dia menyebutkan sebagai ahli bid'ah ya. sehingga semakin jauhlah uh, hubungan di antara kedua belah pihak dan uh, juga lebih uh, menjauhkan orang yang melaksanakan bidah itu dari sunnah. Iya, iya. Hmm. Iya. Ini pertanyaan yang sangat hmm. mendasar yeah, sekali yeah, ya. Yeah, Definisi tentang masalah ahlul bidah. Hmm. Kalau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dan ini disetujui oleh uh, Syekh Rabi bin Hadi ya orang yang setiap orang yang melakukan bid'ah maka dia adalah dikatakan mubtadi hmm. ya dan ini pernah kami tanyakan kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hmm. beliau mengatakan demikian seperti itu hmm. namun ada ada sebuah kitab ya Dawabit Takfiril Muayyan yang ditulis Profesor Dr. Abdul Abdullah Al-Jibrin Syekh, Syekh Abdullah Al-Jibrin ya itu mengatakan di situ bahwa dawabit atau batasan-batasan di dalam <clears throat> mengkafirkan dan di dalam membid'ahkan itu sama ya batasan-batasannya yaitu harus adanya tawafur surut wa al-mawani ya tawafur surut terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya penghalang ya seperti syarat-syarat bahwa jelas itu perbuatan kufur jelas itu perbuatan bid'ah ya kemudian eh, apa namanya harus iqamatul hujjah ya faham hujjah ya kemudian tidak ada penghalang karena dia bodoh ya kalau ada penghalang meskipun dia berbuat ah karena dia bodoh nggak ngerti tidak dikatakan seperti itu ini pendapat yang yang yang mengatakan seperti itu dalam kitab Dawabit Takfir Muayyan. Di situ tidak dibedakan antara uh, batasan dalam batasan-batasan dalam mengkafirkan maupun dalam membid'ahkan. Allah a'lam bissawab. Namun yang hati-hati ya, kita adalah jangan sampai tergesa-gesa dalam hmm. memberikan hukum, kembalikan kepada para ulama karena itu memang hak para ulama. Kembali kepada alim, kepada orang yang memahami itu. Demikian. Nah. Tapi untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari uh, Pak Jaya di Cikunir dan Pak Yunus di Jakarta ini yang hampir sama. Uh, pertanyaannya, Ustadz bagaimanakah uh, sikap kita di dalam menghadapi adanya perselisihan uh, beberapa ulama di dalam satu uh, pendapat? Yeah. Hmm, demikian. Iya. Yeah. Juga mendasar sekali ya. Mm, yeah. Ketahuilah bahwa ulama ahlus sunnah, ya, dari ulama yang empat sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Muhammad. Ketahuilah Imam Muhammad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Mereka tidak ada perselisihan sedikit pun dalam masalah akidah. Mereka sama akidahnya, ya. Tidak ada perselisihan, ya. Kalau ada sedikit itu pun juga para ulama sudah e, mencoba untuk memberikan e, apa namanya jalannya ya. Tidak ada Imam Bukhari Imam Muslim akidahnya lah sama. Sampai ada sebuah kitab yang menuliskan tentang akidah empat orang imam itu lah sama. Ya. Adapun masalah e, perbedaan dalam masalah fikih itu <clears throat> biasa terjadi. Karena apa? karena mereka adalah ulama mujtahid. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza hakamal al-hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajrun wa idza jtahada tsumma akhta falahu ajrun." Rawahul Bukhari. Apabila seorang ulama mujtahid itu berjitihad, kemudian dia benar dapat dua. Kalau dia berjitihad salah, maka dia dapat dapat satu. Nah, bagaimana bagi kita sikap kita? Maka kitab orang seorang e, awam ya Ibnu Qudamah mengatakan orang awam ini ya adalah boleh bagi seorang awam itu untuk taklid kepada mujtahid yang dia kehendaki. Namun tidak taklidul akma, tidak taklid buta. Kita tidak ingin dikatakan selalu awam dalam satu tingkatan. Kita naik dan naik dengan kita mencari ilmu. Maka bagaimana sikap kita? Kalau memang sudah ada yang yang jelas dalilnya, yang sahih dalilnya, jelas pemahamannya, maka kita mengambil yang itu. Karena masing-masing ulama sebagaimana disebut oleh Syaikhul Islam ya dalam kitabnya Raf'ul Malam Anil Aimatil A'lam tidak satu pun mereka itu sengaja menyelisihi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dan mereka masing-masing mengatakan di antara Imam Syafi'i idza sahal hadis fahuwa madhhabi kalau ada hadis yang sahih itu madhab saya ya Imam Malik mengatakan ya kullu ahadin yu'khad wa yurad illa sahibu hadzal qabr masing-masing orang bisa diambil dan dibuang perkataannya kecuali pemilik kuburan ini maka kita sesuai dengan kemampuan kita untuk mengambil mana yang menurut kita itu rojeh tentu saja dengan tuntunan para uh, dai ya para ustadz yang memiliki kapasitas untuk itu Allahu a'lam. Tapi Ustaz, kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak dari mana? dari Andri di Cimanggis. Silakan Pak Andri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam hmm, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menanyakan masalah kerjaan ini Pak Ustaz. Jadi iya, Pak. Uh, di kantor kami itu kan ada Sromirot, terus hmm. Maulid Nabi dan sebagainya yang hmm. model-model hmm. seperti itu. Terus itu kita absen. Iya. Jadi kita absen. Iya. Pak. Kalau seandainya orangnya itu tidak ada, itu kita tindak. Jadi kita tindak misal kita suruh gulung atau suruh bikin surat peringatan dan lain sebagainya seperti itu intinya penindakan gitu. hmm. nah itu bingung kita hmm. kita bagaimana kita gitu hmm. jadi serba serba susah itu kalau serba kita itu kebijakan dari perusahaan pak ya untuk dari, untuk ya, bisa dari, mengikuti itu ya dari kan uh, hmm. dari kita dari provosnya kan. jadi kan hmm. uh, di situ semuanya anggota hmm. dari kesatuan apapun iya. harus ikut hmm. terus yeah, kita absen satu oh, persatu oh, kesatuan, ya. ada orangnya hmm. itu gitu ya, yeah, kalau tak ada kita kumpulkan terus kita tindak ya, ya. ya itu mohon uh, penjelasan Allah Ustaz yeah. Ya, ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan Allah, Allah menolong kita sekalian ya. Hmm. Karena Allah berfirman intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Nabi SAW bersabda, Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dilarang Allah. Maka di sini masing-masing orang mengetahui kadar kemampuan dirinya ya dalam menjalankan perintah Allah dan menghindarkan larangan. Masing-masing tahu kalau memang sudah pada batas ya dipaksa dan terpaksa saya katakan pada batas terpaksa ya seperti Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengatakan Lata wa Uzza ya maka bagi orang tersebut ya boleh bagi dia untuk meng, melakukannya sementara hatinya tetap dalam keimanan ya karena Nabi bersabda rufi alumati al khata wa nisyan wa mastuqru alaih diangkat dari umatku kesalahan yang tidak sengaja kemudian lupa dan karena dipaksa. Nah, masing-masing kita tahu mana yang eh, kita masuk pada yang mana, ya. Kalau memang masuk kepada yang itu, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kita. Namun kalau memang ya kita bisa mencari jalan, ya, ya, maka tentu saja orang-orang yang walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan. Sudahkah kita mencapai itu? Dah ini jawabannya yang tahulah masing-masing kita. Nah. Allah alam. Oke, Kita angkat berikutnya dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana Pak? Dari Satori di Cengkareng. Silakan Bapak Satori uh, begini Pak, uh, kami saya ini tinggal di asrama di asrama tunanetra kebetulan saya tunanetra. Oh, di asrama di asrama saya ini yeah. Iya. uh, sering kedatangan tamu non Muslim gitu mm. yang memberikan sumbangan, yeah. entah itu berbentuk rupiah, entah itu berbentuk makanan, yeah. kayak, uh, pakaian jadi. Nah pertanyaan saya, kalau pemberian itu halal atau tidak, Pak? Mm, iya, iya, iya. Nah, saya iya. ada di dalamnya situ untuk menyambut kedatangan itu tamu. Iya, iya, iya. Nah, itu iya. hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Iya, iya, Masya Allah. Itu, ya. Aja. Nah, ya, Pak. itu aja Pak Ustaz. Terima kasih Bapak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Hmm, Semoga Allah memberikan barokah kepada Bapak ya. Artinya masih apa namanya kadang orang kalau sudah dapat bantuan sudah nggak mikir hmm. bagaimana hmm, ini hmm, bebas hmm, iya. bertanya maka hmm. ketahuilah ya bantuan itu dari siapa saja pada asalnya adalah boleh ya asalkan tidak ada syarat-syarat tertentu ya yang harus dilakukan syarat-syarat yang menyelisih agama seperti harus misalkan dibantu oleh orang di luar Islam orang Kristen Anda harus baca Injil harus baca ya, harus begini maka kalau tidak ada syarat lain-lain ya maka tidak mengapa bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh pamannya yaitu Abu Talib ya Beliau kafir, Abu Talib adalah kafir, membantu dakwah Nabi Shallallahu Ya selama tidak ada syarat dan memang Abu Talib gak memberikan syarat. Namun ketika orang kafir memberikan syarat, ya, nah, sebagaimana Allah berfirman, fayud hinun. Kalau kamu mudahana, maka mereka juga mudahana yaitu toleransi dalam beragama dalam pengertian mengorbankan bagian dari agama iya. iya ya iya. ya sudah kalau kamu begini saya mau begitu kalau kamu mau ikut maulid maka saya juga mau ikut ngajimu ini nggak bisa iya. iya. kalau kamu mau ikut natalan nanti ini ya, maka saya juga mau ikut kamu ini nggak boleh iya. nah kalau memang tidak ada syarat-syarat seperti itu hanya memberikan saja ya maka ini hukum masalah tidak tidak mengapa memberikan hmm. seperti itu ya kemudian yang kedua bagaimana menyambut mereka sebagai tamu maka keumuman dalil yang ada di di dalam hadis Nabi ya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda la uh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya siapapun dia kalau sudah kita terima di dalam rumah ya maka kita wajib untuk memuliakan tamu tersebut Allahumma hmm. alam nah kita angkat berikutnya dari penelpon kembali Assalamualaikum halo Taib terputus nampaknya. Uh, kita angkat pertanyaan uh, Taib dari penelpon sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Halo. Nah, uh, masih terputus. Uh, mungkin bagi anda uh, kami berikan kesempatan satu lagi untuk uh, yang terakhir pada sore hari ini di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Dari desa Tambun. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Saya kan udah mengerti man salaf ya anak saya. Tapi sama keluarga saya dihalang halangi Pak. Sampai mau dibunuh lah dikatain hmm. yang teroris gini. Gimana Pak kami cara menjelaskan sama keluarga? Hmm. hmm. Ya, ya, ya, ya. Padahal ya. kan kami ingin menyelamatkan keluarga yang dari bid'ah, hmm. dari kesirikan gitu, Pak. Iya, iya. Mohon bimbingannya, Pak. Iya, iya. Ya, baiklah. Ustaz. Terima kasih. silakan Ustaz. Ya, ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, intan surullah yang surkum mustabid agdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Nah ini harus kita perhatikan. Dan ternyata orang yang mau menolong agama Allah itu memang tidak mudah. Dia akan menghadapi ujian-ujian. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, massathumul ba'sa, والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه Mata Nasrullah, ala inna Nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang ujian kepada kalian seperti orang-orang terdahulu ada yang digergaji hidup-hidup, dimasukkan ke dalam apa namanya api, apa namanya parit api ke dalam hidup-hidup sampai ada riwayat hadis yang sahih ya bisa dibuka dalam Riyadhus solihin itu ada seorang ibu yang pegang bayinya ya kisah kisah Ashabul Ukhdud ya ketika memasuk api dia melihat ah, melihat bayinya dan Allah dengan qadarullah dengan takdir Allah bayi itu bisa ngomong. Ngomong pada ibunya, ibu jangan khawatir, engkau berada di atas kebenaran. Maka ibunya yang tadinya khawatir, nggak khawatir lagi. Ini adalah sebuah pertolongan. Pertolongan Allah. ya Maka sampai-sampai Rasul, kata Allah, sampai-sampai Rasul dan orang beriman yang bersamanya mengatakan kapan pertolongan Allah tiba maka ketahuilah pertolongan Allah pasti dekat. Maka pertama ketahuilah itu ujian bagi kita. Hmm. Kemudian bagaimana kita menghadapi tentu saja harus bersabar. Kalau kepada orang tua tetap harus santun dan sopan serta menghargai dan memuliakan mereka. Tidak boleh hanya gara-gara itu kemudian menyakiti dan membangkang orang tua. Hmm. Namun tidak patuh terhadap perintah yang jelek itu harus karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq wa hmm. inna ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada makhluk, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hmm. ketaatan hanya yang baik saja. Kemudian Uh, ketahui bapak uh, bapak yang bertanya ini ya bagaimana caranya pertama ber, jangan lupa berdoa kepada Allah ya karena hati itu ada berada di antara dua jemari, di antara jemari-jemarinya Allah. Kapan hmm. Allah merubah? Berapa banyak dulu yang memusuhi dakwah Nabi? Bagaimana Umar bin Khattab? Ya, bagaimana dia mau membunuh Nabi? Bagaimana yang lainnya? Kemudian menjadi sahabat-sahabat yang mulia, orang-orang yang membela Islam, orang-orang yang membela manhaj ini. Dan berapa banyak dulu pertika dakwah ini disampaikan oleh doa-doa minal mutaqaddimin, orang-orang yang pertama kali mengajak kepada dakwah ini banyak yang menentang, banyak yang menentang. Kemudian setelah itu mereka menyambutnya, membelanya dan alhamdulillah bisa kita rasakan ini. Insya Allah akan berlangsung sampai Allah menghendakinya. Taip. Ya. Taip itu pertanyaan terakhir untuk uh, dari telepon. Kemudian kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat saja karena sudah banyak sekali yang masuk. Eh, masih ada beberapa menit waktu ke depan dari seorang hamba Allah di Jakarta Pusat. Ustadz bolehkah bagi kita untuk meminta dimatikan oleh Allah Taala karena merasa hidup ini uh, sudah tidak bermanfaat katanya dan hmm. uh, banyak bermaksiat. Ya, ya. Bagaimana Ustaz? ya Allah tidak ada ya <laughs> Ya, hmm. yang boleh itu kalau sudah kita sakit parah, hmm. ya. Kemudian kita secara akal kita nggak bisa, ya. Sebagaimana dalam hadis, ya Allah kalau memang ini baik, ya maka hidupan aku. Kalau memang hidup itu baik bagiku. Kalau memang mati bagiku baik, maka segerakan wafatkan aku. Tapi kalau kita masih berkarena berbuat maksiat atau karena kehidupan kita sempit, nah, maka jangan jangan berputus asa. La tayasumin min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya mintalah kepada Allah. Maka kata Imam Qayyim ya, ketika nama Allah ya lafaz Allah nafa tapi gak boleh melebutkan Allah Allah saja tapi ya Allah atau subhanallah atau astagfirullah dan semuanya ya, terutama dengan istighfar. Maka ketika lafaz Allah disebut dalam keadaan sempit, Allah akan melapangkannya. Ini sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdurrahman Rahman bin Hasan ya bin Muhammad bin Muhammad dalam kitabnya Fathul Majid syarah Kitab Tauhid. Kalau Allah disebutkan dalam keadaan sempit, Allah akan melapangkan. Kalau Allah disebut dalam keadaan miskin, Allah akan menjadikan kaya baginya. Kalau Allah disebut dalam keadaan miskin, Allah akan menjadikan kaya baginya. Kalau Allah, kalau disebut dalam keadaan terhina, Allah akan memuliakannya. Jangan sekali lagi Anda berputus asa, ya. Jangan sekali-kali Anda berhenti dari berupaya dan jangan lupa larilah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Nah, kemudian pertanyaan eh, satu lagi saja dari pesan singkat Uh, kaitannya dengan ulama Ustaz bagaimanakah definisi ulama yang sebenarnya? Apakah ada uh, standarisasi atau penilaian tertentu untuk menilai seseorang itu ulama atau bukan? Iya, Ya. ya, orang disebut dengan alim, orang banyak ilmunya, orang banyak ilmu ya, alim adalah mereka yang memahami ya tentang apa namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah ya dan kalau kita kembalikan kepada definisi biasanya alim mujtahid ya, alim mujtahid ulama yang mujtahid ya mereka faham ayat-ayat ahkam ya kemudian uh, mereka adalah orang yang ngerti hadis, ngerti ilmu hadis, ya, ngerti kemudian masalah usul fikih, ngerti bahasa Arab, ya. Di kalau kita lihat dari definisi seorang mujtahid ngerti tentang hadis itu sahih dan dhaifnya, ngerti tentang ilmu usul fikih mutlak muqayyad, ngerti am, khos, ngerti mana yang uh, apa namanya perintah, mana larangan semua ini dalam masalah ini. Ya, itu uh, dan kebanyakan para ulama yang kita sebut ulama adalah ke sana. Namun adalah orang-orang berikutnya yang dibawa itu oleh seperti dai-dai yang melanjutkan perjuangan mereka dalam masalah akidah. Ya. Dan kalau kita melihat definisi ulama yang disebutkan oleh uh, Sufyan Astauri di sini ada tiga macam tadi. Ulama ya orang yang ngerti tentang Allah, Nah, maka di sini meskipun tidak banyak ngerti tentang amrullah perintah Allah, di mana perintah Allah bisa difahami dengan usul fikih, dengan bahasanya, dengan bahasa Arabnya, dengan ayat Al-Qur'an, ahkam, kemudian dengan apa namanya ilmu hadis. Ya, ini yang ngerti dengan hukum-hukum. Nah, meskipun dia agak banyak ngerti tentang hukum-hukum itu, tapi memahami Allah Subhanahu wa taala ini masih dikategorikan orang yang takut kepada Allah, artinya juga termasuk ulama, termasuk alim yang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, Taib, eh, Ustaz karena uh, mengingat terbatas waktu saja ya, ya, beberapa menit ke depan kita uh, persiapan untuk maghrib. Ya. Uh, kita tutup saja Ustaz mungkin dengan satu kesimpulan terakhir. Ya. Baiklah, hmm. uh, pendengar Roja di mana Anda berada uh, dalam hal ini ya, kami sampaikan kepada saudara sekalian agar kita benar-benar mencintai ulama yang ulama rabbani, alim rabbani, yaitu ulama yang memiliki ilmu, ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang hukum, ya. Kalau tidak mengerti banyak hukum tapi dia ngerti tauhid, sehingga jangan sampai ngerti hukum, ya, nggak ngerti tauhid. Gak memahami sehingga gak takut kepada Allah. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Yang bid'ah disunahkan yang sunnah dibid'ahkan. Itu gak apa-apa, ini begini ya. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga kita benar-benar hati-hati. Kemudian setelah kita bisa bisa membedakan itu, kita mencintai mereka dan mendoakan mereka agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kuat dalam mengemban dakwah ini. Kemudian yang kedua ya, maka yang kedua jangan sampai kita Eh, melepaskan diri kebutuhan kita terhadap orang-orang yang memiliki ilmu tentang tauhid dan tentang hukum-hukum Allah. Kemudian yang ketiga adalah kita harus eh, benar-benar eh, hati-hati ya orang-orang yang mengajak kepada bid'ah. Kita tidak mengajak orang untuk bermusuhan tidak, namun ini semua demi keamanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena hmm, hmm. perkaranya sudah jelas, perkara hmm. jelas. Wallahu a'lam. Nah, Demikian ikhwatal Islam, kesimpulan akhir dari kajian kita pada sore hari ini bersama Ustaz Mahfud Umri LC Hafizahullah Ta'ala dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dan insya Allah kita akan bertemu kembali jika Allah memberikan waktu kita untuk bertemu pada hari Selasa pekan mendatang.